dimaksud dengan sayyidul istighfar yang disebutkan oleh imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya bahwa doa ini adalah afdal ya seutama-utama doa lil istighfar seutama-utama ya. doa afdal adhiyah lil istighfar seutama-utama doa untuk minta ampun kepada Allah Azza wa sehingga disebut dengan Sayyid al-Istighfar, pembuka doa permohonan ampun. Nah, siapa yang hafal doa ini? Yang hafal doa Allahumma anta rafi la ilaha illa anta يوفيك وأنا على ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت علي وأعوذ بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Nah. Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya pada salah satu bab beliau memberi judul akan hadis ini bab afdali al-istighfar bab afdali al-istighfar bab permohonan ampun yang paling utama jadi yang dimaksud dengan sayyidul istighfar yaitu bahwa doa ini adalah yang paling mulia doa yang paling mulia di dalam memohon ampun kepada Allah Azza Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah dan tidak dikeluarkan oleh Al Imam Muslim namun juga dikeluarkan oleh yang lainnya selain oleh Al Imam Muslim seperti oleh Al Imam Turmudi Nasai dan yang selain mereka. Lafaz hadis ini yang datang dalam Sahih Al Bukhari dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sabda Sayyidul istighfar pemuka permohonan ampun itu ayyakul abdu bahwa seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa Abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Artinya, Ya Allah, Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku. La ilaha illa Anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan aku berupaya selalu berada di atas janjimu dengan semampuku. Aku min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari setiap kejelekan yang aku telah perbuat. Abu ulata bini amatika alayya. Aku mengakui akan kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepadaku. Wa abu ubi zambi Aku juga mengakui segala perbuatan dosaku. kalau firli maka ampunilah aku. Fa la yaghfiru zunuba illa anta karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni perbuatan-perbuatan dosa kecuali engkau. Nah, doa yang sangat mulia, doa yang sangat agung, permohonan ampun yang luar biasa. Kita akan membahas kandungan hadis ini secara ringkas nanti. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan ini. Mangkalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya wa huwa min ahli jannah Barang siapa yang mengucapkan bacaan ini di siang hari ya, mulai dari awal siang pagi hari mukinan biha dalam keadaan dia meyakini akan kandungannya Pemata min yaumi qabla ayyumsiya lantas dia meninggal pada harinya itu sebelum masuk sebelum masuk waktu sore hari bahwa min ahlil jannah maka dia termasuk dari penduduk surga wa man qala min al-laili wa huwa muqinun biha dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan dia meyakini kandungannya Famata qabla ayyusbiha. Kemudian dia meninggal sebelum waktu pagi hari. Fahuwa min ahli jannah. Maka dia termasuk dari penduduk surga. Berarti ini disebut dengan doa pagi dan petang. Termasuk dari doa pagi dan petang. Mau masuk surga enggak? Siapa di antara kita yang enggak ingin jadi ahli jannah? Ya tak ada seorang muslim melainkan dia kepingin dia termasuk dari penduduk surga. Nah, harus dihafalkan doa ini. Ya. Jangan sampai kita berkegiatan di siang hari tanpa membaca doa ini. atau kita meninggal sebelum waktu sore hari. Atau di sore hari jangan sampai kita tidur di malam hari sebelum kita membaca doa ini. Barang kita meninggal, barangkali kita meninggal sebelum waktu pagi hari. Nah, kalau kita ingin masuk dari penduduk surga, kita harus membaca dalam keadaan meyakini akan kandungannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz dapat jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain disebutkan illa wajabat lahul jannah, melainkan telah menjadi ketetapan dia mendapatkan surga. Nah, yang belum punya hafalan ini dihafalkan. Yang belum punya catatannya dicatat sekarang. Ya, kita ulangi pelan-pelan. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbu. Catat Arabnya, jangan Indonesia. Indonesia cukup diketahui aja maknanya seperti itu. Yang dicatat itu Arabnya. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau Khalaq dan Engkau telah menciptakan aku Wa ana abduka dan aku ini adalah hambamu Wa ana ala ahdika wawandika mastata'tu dan aku selalu berupaya untuk berada di atas janjimu dengan semampuku. Aku bika min syarri ma Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. A'udzu bika min syarri ma Aku berlindung kepadamu dari setiap kejelekan yang telah aku perbuat. Abu ulaka bini'matika adaiya. Aku mengakui segala kenikmatan yang telah kau limpahkan kepadaku. Wa abu udzambi dan aku pun mengakui segala perbuatan dosa yang telah aku perbuat. Kalau oleh karena itu maka ampunilah aku فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Mas gampang sekali, pendek. Ayo siapa yang sudah hafal? Ya, ya. Jannah Barakallahu Fik Nah, siapa lagi? Pak Arif, Mas Arif Belum <laughs> Baik InsyaAllah bulan depan Atau ntar sore dah <laughs> Sudah Baik. yang lain siapa, Masih ada apa? Belum insyaallah barakallahu fiik ahsan siapa yang lain Mas Firman belum yang belum ini utang yang namanya utang itu bakal kita gini <laughs> siapa lagi Pak Agus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hasika wa wasika masfaratu. Ah, doa. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, beliau mengajukannya dalam bentuk pertanyaan sebagai motivasi. Ala adullukum ala sayyidil istighfar. Maukah aku tunjukkan kepada kalian doa pembuka permohonan ampun? Ini adalah dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menghafal sehingga kita punya perhatian Makanya beliau sampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memberikan motivasi. Dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafaz ta'allamu sayyidal istighfar belajarlah kalian tentang pemuka doa permohonan ampun yaitu doa ini tadi. Nah, karena kandungannya luar biasa. Ya, disebut sebagai sayyidul istighfar. Ya pemuka doa permohonan ampun. Maksudnya apa tadi? Bahwa ini adalah seutama-utama doa di dalam kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Mohon ampun kepada Allah itu adalah eh, pokok dari segala problema kehidupan kita. Pokok jawaban atau pokok jalan keluar ya, pokok jalan keluar bagi segala problema kehidupan yaitu al istighfar dan yang paling utamanya adalah doa makanya pernah ada orang datang kepada al hasan al basri rahimahullah ya. ada orang yang mengeluh kepada al hasan al basri rahimahullah dia katakan bahwa kami telah tertimpa dengan paceklik kata al hasan al basri rahimahullah Astagfirullah. Silahkan kau kepada Allah. Ada orang lain datang kepada beliau dan mengeluhkan bahwa dia ditimpa oleh kemiskinan. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, Astagfirullah. Ya, silakan meminta ampun kepada Allah. Itu jawabannya. Ya. Ada yang lain mengeluhkan kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah tentang kebunnya yang kering kerontang tidak membuahkan, tidak menghasilkan. Kata beliau, "Istaghfirillah." Ya, minta ampunlah kepada Allah. Ada yang mengeluhkan saya tidak punya anak. Ya, sudah sekian lama nikah tapi belum punya anak. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, "Istaghfirillah." Minta ampunlah engkau kepada Allah. Lantas beliau membacakan kepada mereka pada mereka masing-masing ayat Allah yang berbunyi di dalam Al-Quranul quran Karim ya, di dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 kata Allah Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Apa kata Allah? Mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang mengatakan kepada kaumnya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian karena sungguhnya dia adalah zat yang maha menerima pengampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dia akan melimpahkan kepada kalian hujan yang bertubi-tubi dari langit. Sebagai barokah dari Allah dan rahmatnya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan dia akan menolong kalian dengan harta benda yang banyak serta anak-anak keturunan. Wa yaja'an lakum jannatin. Dan dia akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah wa lakum dan dia akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Ya. Berbagai kesenangan, kebahagiaan, kemewahan hidup, kemudahan dan kelapangan hidup Allah limpahkan kenapa? Karena mereka mau beristighfar kepada Allah. Jadi sekarang kalau ada yang ngeluh, kok sekarang ini beras mahal, ya, harga naik, ya. kemudian BBM langka, krisis moneter, dolar mahal, rupiah lemah, ini itu segala macam jawaban kita kan. Istaghfiru rabbakum. Istaghfiru Rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, karena kalian telah banyak berbuat dosa kepadanya. Apa yang telah kalian perbuat kepada Allah? Sehingga Allah menimpakan cobaan-cobaan ini tadi. Kalau bukan karena dosa-dosa kalian, saya Allah tidak akan menguji kalian dengan kehidupan yang seperti ini. Bukankah setelah sekian banyak Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kalian? Katanya dalam kisah yang ma'ruf ketika kota Madinah ditimpa oleh gempa yang dahsyat, Umar bin Khattab mengatakan kepada para penduduk Madinah, "Maladhi fa'antum ya ahli Madinah?" Apa yang telah kalian perbuat? Dosa apa yang telah kalian lakukan wahai para penduduk Madinah? Wallahi demi Allah, jika seandainya gempa ini terjadi sekali lagi, la kharajtu minha. Pasti aku akan keluar dari kota ini. Semua ini karena dosa-dosa kita. Kalau kita banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan berbagai kemudahan dan kelapangan untuk hidup kita, dunia dan akhirat kita. Ayat ini sebagai jaminan فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخر السورة نعم إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله نبيني di hadapan kita ada sayyidul istighfar. Ini yang paling utama. Ya. Coba kita lihat apa kandungan dari bacaan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, di awalnya seorang hamba membaca Allahumma anta Rabbi, Allahumma anta Rabbi, Ya Allah, Engkau adalah Rabbu ya. mengakui akan rububiyah Allah Azza wa Jalla dialah yang maha pencipta segala sesuatu yang ada di alam ini dialah yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam ini dialah yang mengatur segala urusan yang ada di alam ini Allahumma anta rabbi ya Allah engkau adalah La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abdu. Engkau yang telah menciptakan aku ya Allah dan aku ini adalah hambamu. Dalam pernyataan ini ada dua kandungan tauhid yang luar biasa. Yang pertama disebut dengan tauhid al-ma'rifati wal isbat. Tauhid pengetahuan dan penetapan. Pengakuan dan penetapan. Yang kedua adalah tauhid al-iradati wal talab. Tauhid keinginan dan permintaan. Karena sebagian ulama membagi tauhid itu hanya dua saja. Pertama tauhid al-ma'rifati wal ittiba. Tauhid pengakuan dan penetapan. Yang kedua adalah tauhidul iradah wa talab. Tauhid keinginan dan permintaan. Tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhid tentang pengakuan dan penetapan ini mengandung tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah yang mengandung keyakinan bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ini membutuhkan pengakuan dari kita dan kita menetapkannya setelah kita mengakui. Ya, Demikian pula dengan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini harus kita akui kita ketahui kemudian kita tetapkan bagi Allah Azza wa nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mana tinggi. Sedangkan tauhid al-iradati wa talab yang berupa keinginan dan permintaan yaitu tauhid yang kita dituntut diminta untuk mengibadahi Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain yaitu tauhid apa istilah lainnya tauhidul nah, coba ini perhatikan Allahumma anta rabbi tauhidul dan juga mengandung al asma al sifat namanya Allah itu mempunyai nama Rabb Ar-Rabb dan sifat Ar-Rububiyah ya. La ilaha illa anta berpindah kepada tauhid al-uluhiyah Kemudian kalimat yang berikutnya juga seperti itu. Khalaqtani. Di dalamnya ada tauhid ar-rububiyah. Wa ana abduh dan aku adalah hambamu juga mengandung tauhid al-uluhiyah. Kalau kita hamba Allah berarti yang dituntut dari kita adalah menghambakan diri kepada Allah dengan hanya mengibadahnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, sekarang coba perhatikan. Dari kalimat ini, ya, ini adalah metode Al-Quran dan As-Sunnah di dalam mengajak seorang hamba untuk menyerahkan segala peribadatannya hanya kepada Allah. Allah mengajaknya untuk berpikir tentang tauhidur rububiyah, kemudian setelah itu diajak untuk melakukan tauhid al-uluhiyah. Kalau Allah itu adalah Rabbmu, Dia yang menciptakanmu, dia yang mengatur segala urusanmu, dia yang menghidupkanmu, dia yang mematikanmu, dia yang memberi rezeki kepadamu, dia yang segalanya untukmu. Kenapa kau mengibadahnya selainnya? Bukankah sudah selayaknya engkau mengibadahi kepada Allah saja? Makanya di kalimat selanjutnya, Falaktani, engkau yang menciptakan ya Allah. Wa ana, aku dan aku ini adalah hamba untukmu yang sepatutnya hanya aku mengibadahi kepadamu saja dan tidak mengibadahi kepada yang selainmu ya Allah azza Nah, kemudian selain ini disebutkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat Al Quran ya, senada dengan ini di dalam surah Al Baqarah ayat 21 dan 22 Allah menyatakan ya rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم Allah menetapkan tauhid al-ibadah, tauhidul uluhiyah dengan mengajak kita berpikir tentang tauhid ar-rububiyah. Kata Allah, "Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ibudu rabbakum." Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa kita beribadah kepada Allah yang menjaga Rabb kita? Selanjutnya Allah ajak kita berpikir, "Allazi khalaqakum walladzina min qablikum." Dialah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'annakum Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan. Dialah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kalian dan langit sebagai bangunannya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dia yang telah menurunkan air hujan dari langit lantas dia tumbuhkan dengan air hujan itu berbuahan sebagai rezeki untuk kalian. Nah, setelah semua hal-hal rububiyah ini disebutkan oleh Allah, selanjutnya apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum Oleh karena itu jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, sedangkan kalian mengetahui hal itu. Kalian tahu yang menciptakan kalian itu Allah, yang memiliki kalian itu Allah, yang mengatur segala urusan kalian itu Allah, kalau begitu jangan kalian jadikan tandingan-tandingan yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kandungan ayat ini dalam sekali, terutama terkait dengan masalah tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Nah, Nah, setelah kita menetapkan adanya tauhid rububiyah, kemudian diajak untuk melakukan tauhid eh, setelah kita menetapkan adanya tauhid rububiyah, kemudian kita diajak untuk melakukan tauhidul uluhiyah selanjutnya dalam buah ini disebutkan eh, wajib wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu dan aku selalu berada berupaya selalu berada di atas janjimu dengan semampuku nah ucapan ini dikatakan oleh ahlul ilm mempunyai dua makna. Ya, makna yang pertama, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Mattaqaku. Aku selalu berada di atas janjimu. Maksudnya di atas janji yang telah aku janjikan kepadamu. Ya. Kita telah mengikrarkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita taat kepadanya, untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita selalu menghambakan diri kepadanya. Bahkan di dalam setiap salat kita kita menyatakan apa? Iya karena hudu wah iya karena sain. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu janji yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini kembali mengingatkan diri kita mengikrarkan kembali kehadapan Allah wa ana ala ahdika wa antika dan aku selalu berupaya berada di atas janji yang aku berikan kepadamu ya Allah. Itu maksudnya. Untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua yaitu pernyataan wa ana ala ahdika wa ahdika dan aku selalu berada atau berupaya selalu berada di atas janjimu yaitu selalu berupaya berada di atas janji yang engkau janjimu yang engkau ambil dariku. Ya. Apa janji yang telah Allah ambil dari kita? Allah mengambil perjanjian dari kita untuk kita taat kepadanya, tunduk kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Bahkan dari sulbi orang tua kita, kita sudah berjanji kepada Allah. Allah menyatakan kepada anak Adam yang berada di sulbi bapak-bapak mereka. Alam sulbi bukan karena aku adalah roh kalian? Kemudian apa jawaban kita? Qalu bala. Tidak benar. Allah telah mengambil janji dari kita bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi. Nah, maka ini yang harus kita penuhi sedaya upaya kita. Makanya di akhir kalimat disebutkan papangku dengan semampuku. Ya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat lain Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Dalam hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah oleh kalian dengan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian, maka hindarilah. Ini ada perbedaan antara perintah dan larangan. Apa perbedaannya? Coba untuk perhatikan, apa perbedaannya di sini? Ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukanlah dengan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu ibu. Apa yang aku larang kalian maka hindarilah. Apa bedanya perintah dengan larangan? Kalau larangan? Kalau larangan harus dilaksanakan. Kalau dilarang tinggalkan. Tidak ada alasan, oh saya tidak mampu. Ya. Di sini alasan itu tidak berlaku, apapun kondisi dan keadaan. Kalau dikatakan ini haram, dalilnya apa? Ini, ini ayatnya atau ini hadisnya, atau bahkan ini ayat dan hadisnya. Salah. Tidak boleh seorang pun mengatakan, oh saya tidak mampu. Tidak. Beda hanya dengan perintah. Makanya ketika ada seorang yang meluruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imran bin Husain, ya dia mengeluh, ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk sholat berdiri karena beliau ini punya penyakit bawah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salliqarna." Salatlah engkau dengan berdiri. Fa'ilam tastatih, faqa'idah. Kalau engkau tidak mampu salat berdiri, salatlah dengan duduk. Fa'ilam tastatih, fa'ala jam. Kalau engkau juga tidak mampu, maka silakan engkau salat dalam keadaan berbaring. Ini kalau perintah. Tapi kalau larangan, silahkan cari dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang larangan itu dikaitkan dengan semampu kita. Tidak akan ada. Kalau haram, haram. Tinggalkan. Kalau. Kenapa demikian? Karena kalau yang namanya perintah itu, kita harus berbuat, membutuhkan kemampuan. Harus ada faktor pendorongnya, yang mendukung kita untuk bisa melaksanakan itu. Sholat misalnya harus punya kemampuan. Sekarang perintah sholat untuk berdiri harus punya kemampuan untuk berdiri. Kalau kemampuan itu tidak ada, bagaimana akan melaksanakannya? Faktornya tidak ada, tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak dimudahkan oleh Allah. Bagaimana kita akan melaksanakan? Padahal Allah menyatakan la lalu nafsan Allah tidak memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan, kita tidak ada dituntut sesuatu yang lain. Tidak ada tuntutan apapun kecuali engkau tinggal, engkau tahan diri. Dan ini tidak membutuhkan kemampuan apa-apa. Cukup engkau menahan diri, bas. Gak ada yang lain. Engkau tahan dirimu sudah. Tidak ada kemampuan apa-apa yang dituntut selain itu. Sehingga tidak butuh untuk dikaitkan dengan kemampuan. Ya. Tinggalkan zina, Waktu saya nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu tidak butuh mempersiapkan hal lain kecuali engkau tinggal di tempatmu, engkau diam di tempatmu, engkau tahan anggota badanmu, engkau tahan lisanmu, engkau tahan pandanganmu, engkau tahan kemaluanmu untuk tidak berbuat zina. Sudah, tidak ada yang lain. Apanya yang tidak mampu? engkau tidak dituntut untuk bertindak ketika dalam perkara larangan. Tapi justru engkau dituntut hanya menahan diri sudah cukup itu. Ya, maka tidak ada alasan saya tidak mampu. Maka orang yang mengatakan di dalam hal larangan saya tidak mampu atau saya belum mampu ini begini ini begitu. Pada hakikatnya dia bukan tidak mampu tapi tidak mampu. Ya Makanya sering saya katakan, orang tidak mampu dengan orang tidak mau itu beda. Bedanya. Orang tidak mampu dengan orang tidak mau bedanya. <laughs> Hah? Bedanya Mudah sekali. Apa bedanya Pak? Kalau tidak mampu, sesuai tidak mampu, kalau tidak mau, ya tidak mau. <laughs> Apa bedanya? Kalau tidak mau ada kemampuan. Kalau tidak mau ada kemampuan. Kalau tidak mampu, kalau tidak mampu ada kemauan, tapi dia tidak tidak mampu. Dia mau melakukannya, tapi tidak mampu. Allah tidak persiapkan faktor yang membuat dia bisa melakukannya. Ya, misalnya perintah untuk zakat, Nah dia tidak punya harta apa yang dizakatkan? Kan begitu. Faktor pendukungnya tidak ada. Bukan saya tidak mau zakat, saya tidak mampu, harta saya tidak punya. Ya, seperti perintah sholat berdiri tadi. Lah saya dikasihnya itu nggak sehat, bukan saya tidak mau, tapi saya nggak bisa berdiri. Begitu kan? Artinya tidak punya kemampuan yang mendukungnya untuk melaksanakan perintah itu, bukan dia tidak mau. Beda halnya orang tidak mau, dia punya kemampuan tapi dia tidak mau. Nah, kan demikian lah. Jadi dalam hal perintah sesuai dengan kemampuan, dalam hal larangan maka tidak ada yang tidak mampu. Ya, misalnya dilarang cukur jenggot, kerjaannya masih untuk saya cukur jenggot itu bukan kamu tidak mampu kamu tidak mau ya. kamu mampu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena intinya kamu biarkan saja jenggotmu untuk usah kamu cawe <laughs> masalah pekerjaan itu urusan lain nggak ada hubungannya dengan gitu. Tapi dipermasalahkan, ya sudah jadi kerjaan lain. Kan gampang, gampang kan? <laughs> Misalnya seperti itu, ya. Nah, artinya dalam hal perintah, makanya dikatakan tadi, wa ana ala ahdika wa wahdika Aku berupaya untuk taat kepadamu, memenuhi keimanan yang aku janjikan kepadamu, dengan semampuku. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang manusia, sehebat apapun keimanan kita, pastilah kita mempunyai kekurangan dan kelemahan. Apalagi kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan sahabat, kita bukan termasuk dari generasi salaf. Banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kalimat maksa itu ini adalah kalimat penting. Semampuku menunjukkan bahwa kita punya kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan kita pengampunan dalam hal-hal yang kita tidak mampu, yang kita tidak bisa sepenuhnya memenuhi apa yang kita janjikan kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Wahai kami jangan kau siksa kami jika kami lupa atau kami tersalah. Nah, kemudian selanjutnya apa? Abu Ulata bini'matika alayya. Abu Ulata artinya ukhirru laka. Ya, aku mengakui segala nikmatmu yang kau limpahkan kepadaku. Baik nikmat yang berupa nikmat dunyawiyah, zahiriyah ataupun nikmat batiniyah ukhrawiyah. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Allah. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Setiap nikmat yang ada pada diri kalian datangnya adalah dari Allah Azza wa dalam surah Nah, artinya ketika kita mengakui akan kenikmatan Allah Azza wa Jalla, apa yang dituntut dari kita? Apa yang dituntut dari kita? kesyukuran kepada Allah. Rukun syukur itu ada tiga. Apa itu? Rukun syukur ada tiga. Itu penjabarannya. Pokoknya, pertama terkait dengan hati. Meyakini. Meyakini, ya mengakui bahwa segala nikmat yang kita ada datangnya dari Allah. Allah yang memberikan. Ya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuasa kita, sehingga nggak perlu kita menutup dada. Wah ini kan karena saya. Wah ini kan karena tuntutan saya. Wah ini kan karena kehormatan saya. Wah ini kan hasil kerja saya. Setiap kita mendapat nikmat meskipun kita mendapatkannya dengan jerih payah kita yang susah untuk kita mendapatkannya akhirnya terwujud juga tetap kita katakan ini semua adalah kita yakin dalam hati semua adalah datangnya dari Allah Allah yang memudahkannya untuk kita yang kedua terkait dengan lisan yaitu kita mensyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah kita bersyukur akan nikmat Allah ya kita nisbatkan segala puji itu yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga apa? menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah. Nah, Abu Ulaka Hatika alayya, aku mengakui segala nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku, yang zahir ataupun yang batin, kesehatan, kekuatan, ya, harta benda, istri-istri, anak-anak keturunan, ya, apa saja kenikmatan yang kita rasa dengan lima panca indera kita semua datangnya dari Allah. Ataupun yang batin berupa ketentraman, kenyamanan, ketenangan, keamanan, keimanan, petunjuk, hidayah dari Allah. Ya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan mampu melakukannya. Tapi seringkali kita lengah akan kenikmatan Allah. Kita merasa baru uh, setelah kita kehilangan nikmat tersebut. Ya. Sekarang kita biasa-biasa saja. Ketika kita punya masa, kita enggak kayak tidak ada nilainya. Karena kita belum kehilangan nikmat itu. Coba Allah ambil mata kita sebelah itu. Apa rasanya? Apalagi kalau kedua belah mata kita. Ya. Nah, makanya kita harus gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ya, badal fajar ngaji, jangan ngantuk. <laughs> ya, itu termasuk nikmat mata yang kita syukuri. Ya, jangan dibuat merem. Nanti kalau dibuat rom sama Allah gimana? <laughs> Allah baik itu. Nah, demikian pula dengan nikmat telinga dan hal-hal lain. Ya. Satu saja diambil oleh Allah Subhanahu Betapa banyak orang yang cuma karena mengobati matanya yang kena penyakit atau telinganya yang kena penyakit atau salah satu anggota badan yang kena penyakit dia harus keluarkan uang miliaran rupiah. Berobatnya tidak cukup di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri, ke berbagai negara dia berobat. Ya, dia habiskan harta benda hanya karena untuk mengobati penyakitnya. Nah kita yang sehat ini apa sudah sudah bersyukur sama Allah? Apa yang sudah kita lakukan dalam taat kepada Allah atas segala kenikmatannya? Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita ingat setiap pagi, setiap sore, supaya kita banyak bersyukur kepada Allah. Makanya kita ucapkan Abu tadi ini anak kita Aku aku ya Allah segala limpah nikmat mu kepada Nah selanjutnya wa Abu Ubidan sementara aku juga mengaku ya Allah sudah sekian banyak dosa yang aku lakukan. Nah itu tidak seimbang sebetulnya ya. Nikmat yang semestinya kita terima dari Allah dengan penuh rasa syukur. Ya, kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk tunduk kepadanya, banyak beribadah kepadanya. Tapi justru kita banyak berbuat dosa, kita banyak lengah, kita banyak lalai, kemaksiatan-kemaksiatan kita perbuat. Baik yang kecil, bahkan mungkin ada yang besar. Di mana kesyukuran kita kepada Allah Azza Abu laka bini'matika alaiya wa abu bidhanbi. Aku mengakui segala kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku ya Allah dan aku juga akui betapa banyak dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Nah, ini kata para ulama ada dua makna pernyataan ini. Abu laka bini'matika alaiya wa abu bidhanbi. Aku akui segala nikmatmu atasku dan aku akui segala dosaku kepadamu. Kata para ulama, makna yang pertama, bahwasanya aku mengakui segala do, segala uh, bentuk dosaku kepadamu ya Allah. Ya, padahal engkau telah melimpahkan segala nikmatku kepada, segala nikmatmu kepadaku. Ya. Aku memang kurang bersyukur kepadamu ya Allah. Aku kurang memenuhi hak untuk mensyukuri nikmat. Ini maksudnya yang pertama. Sehingga engkau beri nikmat aku, aku berbuat dosa kepadamu. Makna yang kedua, pernyataan wa aku bidzambi dan aku mengakui segala perbuatan dosaku. Ini adalah pengertian umum. Bukan saja kurang dalam mensyukuri nikmat Allah, tapi juga banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita perbuat. Bukan saja tidak syukur, tapi sekian banyak kemaksiatan kita Islam juga. Bukan saja tidak menggunakan nikmat itu dalam perkara ketaatan kepada Allah, tapi bahkan lebih dari itu banyak kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini yang lebih dekat. Karena ini terkait dengan masalah al-istighfar. Yang penting di sini adalah di mana kita telah mengakui akan perbuatan dosa. Ini kata para ulama adalah langkah pertama seorang akan bertobat mengakui akan perbuatan dosa. Orang yang kalau tidak merasa bahwa dirinya berdosa, bagaimana dia akan taubat? Aku nggak salah kok. Aku tidak berbuat dosa kok. Aku nggak bermaksiat kok. Kenapa harus bertaubat? Kan begitu berpikirnya manusia. Ya. Dan seperti ahli bid'ah, kata para ulama, kenapa ahli bid'ah itu sulit taubatnya? Karena dia nggak merasa Pak ini bid'ah Pak, siapa bilang bid'ah? Sunnah. Nah, itu ya. ya. Mau diluruskan, dia menangkap dirinya benar. Sehingga sulit. Sampai datang dalam riwayat, Nabi menyatakan, Inna Allah sebut taubat am sebut bid'ah. Allah itu mengusir taubat dari pelaku bid'ah. Maksudnya, kata Imam Ahmad rahimahullah, bahwa pelaku bid'ah itu tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bisa bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah. Nah sekarang ketika ada seorang hamba mengatakan wa abu dan ya Allah mengakui segala perbuatan dosa setiap pagi setiap sore. Maka ini adalah langkah awal di sepanjang waktunya dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selanjutnya apa lanjutannya? Bagfirli maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Karena semuanya tidak ada yang mengampuni perbuatan dosa-dosa kecuali Engkau. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beristighfar dan bertaubat kepada Allah? 100 kali gitu ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain dalam hadis Nabi Hurairah disebutkan lebih dari 70 kali. Dalam hadis Al-Awar disebutkan beliau melakukannya sebanyak 100 kali. Nah, beliau melakukannya sebanyak 100 kali. Datang dalam riwayat lain Dalam riwayat Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, "Kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah." Dahulu kami pernah menghitung bagi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majelis beliau mengucapkan seratus kali. Apa yang beliau ucapkan seratus kali? Dalam satu majelis. Dalam sekali dulu. Beliau mengucapkan Rabbi Firli, وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم Ya Allah Wahai Rabbku Ampunilah aku dan terimalah taubatku Sungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang Seratus kali ya. Kami menghitung kata Abdullah bin Umar Ya Rasulullah mengucapkan hal, hal ini dalam satu majlis. seratus kali perbanyaklah istighfar perbanyaklah permintaan taubat kepada Allah Azza wa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita bengong daripada kita ngobrol sana sini ya daripada kita memikirkan hal yang nggak penting sekali duduk meskipun kita tidak sampai bisa melakukan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi paling tidak basahi lisan kita dengan zikir ini. Rabbi firli wa tuba alayya innaka anta al-ghafurur rahim. Nah, atau innaka anta tawwabur rahim, innaka anta tawwabur rahim. Supaya kita banyak diberkahi oleh Allah. Ini salah satu bentuk hidup kita diberkahi oleh Allah. Banyak beristighfar dan bertaubat. Coba siapa yang hafal? ah sorry. Ini pendek. Yang tadi ini yang dosa. usah. Iya, istighfar yang barusan ini pendek. Rabbi firli wa ada alayya innaka antat tawwabu ar Innaka antat tawwabu Ya Allah, Rabbu, ampunilah aku dan terimalah taubatku karena sungguhnya Engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Kalau mau ringkas ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Nah, perbanyaklah istighfar dan sayyidul istighfar yang harus kita baca kalau kita ingin masuk surga setiap pagi dan sore doanya dan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min ma a'udzu bika min syarri ma ya coba subhanallah ini perlindungan dari segala kejelekan apa yang pernah kita perbuat kita ini manusia usil ya, manusia yang bisa dikatakan nggak tahu diri, nggak tahu untung. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu konyol, justru bisa membahayakan kita. Nggak dalam dunia kita ataupun dalam perkara akhirat kita. Tapi kita selalu meminta kepada Allah dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, kita minta sama Allah. bika min syarri Ya Allah, berlindung kepada ya Allah dari segala kejelekan apa yang pernah aku perbuat. Nah, setiap pagi, setiap sore, alangkah indahnya doa ini kan. Kita mohon ampun kepada Allah, kita mengakui akan rububiyah Allah, menetapkan akan uluhiyahnya, kemudian memohon kepada Allah untuk dilindungi dari segala kejelekan kita, kemudian kita bertaubat dan kembali kepada Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi فاغفر Fa Inna la يغفر Dunuba illa bagi yang tidak hafal saya sarankan untuk mencatatnya ya catat alam Ustaz dari mana dapatnya banyak antum bisa ambil dari yang punya buku pikir atau bisa cari di internet gampang sekarang cari di internet tulis sayyidul istighfar atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Sayyidul istighfar atau pemuka doa pemuka pemuka doa permohonan ampun. Nanti akan keluar. Tulis arahnya tulis artinya. Setiap pagi baca. Sore baca, pagi baca, sore baca. Insya Allah minggu apa? Nah, solid ya, Karena ini adalah sayyid al istighfar pembuka dari doa permohonan ampun. Nah, Allah wa a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.